Satu hal yang saya ingin sampaikan dalam poin ini yaitu kaidah yang sangat besar idharul haq la yatahaqqaqu illa bi ibtalil batil wa inkaril batil bahwa kita wajib memahami, wajib kita meyakini bahwa hak ini tidak akan dohir, bahwa hak ini tidak akan tegas, kecuali para pembawa hak ini mengingkari kebatilan, berlepas diri dari kebatilan itu. Sehingga para ulama mengatakan, wabididha al-asya'u tatabayanu Sesuatu apabila dijelaskan lawannya, apabila diingkari lawannya, maka akan menjadi jelas. At-tauhidu la yatahaqqaqu ila bibayani syirki wa ibtali syirki wal bara'atu syirki. Wa sunnatu la tatahaqqaqu ila bibayanil bid'ati wa inkariha wa ibtaliha. Sebab kita wajib meyakini bahwa tauhid tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan bohir kecuali dia adalah menjelaskan kesyirikan dan mengingkari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan sunnah juga tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan nampak kecuali pemiliknya itu menjelaskan lawannya itu bid'ah dan mengingkarinya dan dia adalah berlepas diri dari bidah tersebut. Lihat kepada firman Allah taala, "Pamayakur yakfur wa yu'min billah." Ubudu billahi. Ubudullah apaan? Wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa iyyakum wa mudatsatil umur." Jelaskan tauhid, lalu Allah telah menjelaskan syirik. Nabi SAW menjelaskan sunnah, lalu Nabi SAW menjelaskan bid'ah. Maka ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maknanya Islam tidak akan tegak di muka bumi ini dan pemiliknya tidak akan tegak dan tidak akan nampak di muka bumi ini kecuali pemiliknya seperti delapan pemuda Ashabul Kahfi mengatakan idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi dua min dunihi ilaha. Artinya apa? Kecuali kaum muslimin memproklamirkan diri di muka bumi ini tidak ada agama yang benar kecuali satu adalah Islam. Selain Islam adalah batil, baru Islam akan tegak. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha hatta tu'minu billahi wahda Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid harus mengikuti Ibrahim alaihissalam. Yaitu mereka memproklamirkan yang benar adalah tauhid. Setiap yang disembah selain Allah adalah batil. Baru akan zahir. Nampak Islam, nampak iman dan sunnah Bahir. Bahkan kita melihat kepada sejarah. Ketika seluruh orang mengatakan Quran makhluk. Dan seorang seluruh orang diilzam, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai kaum muslimin. Sebagiannya menganggap ini mukroh. Dianggap ini adalah paksaan, tidak apa-apa mengatakan dalam lisan Al-Quran makhluk. Asalkan dalam hati tidak mengatakannya. Sebagian kaum muslimin menganggap bikin silat lidah. Ketika ditanya Al-Quran makhluk, maka dia mengatakan mengisyaratkan kertasnya makhluk. Tetapi kalamnya adalah kalam Allah. Tetapi Imam Ahmad dan Muhammad Ibn Nuh perlu mendohirkan sunnah ini. Walaupun dia di penjara, walaupun dia didera, dia tidak menganggap hari itu mukrah. Dia mengatakan Al-Quran kalam Allah. Lalu dia diseret ke penjara. Itu harus sunnah. Maka ini wajib. Penegakan amar ma'ruf, mengatakan hak adalah hak, mengatakan batil adalah batil. Mengatakan ini menyimpang. Ini wajib. Dan pengingkaran ataupun kita membantah. Membantah ini kalau yang salah ada tiga. Yang salah adalah orang kafir jelas. Yang salah di antara ulu bidah. Bahkan yang salah ini adalah di antara teman kita. Bahkan ulama yang kita agungkan apabila salah bagi ahli sunnah mengatakan hadal khata. Ini salah. Fal khata wal khata wa in qala maqala. Ahli sunnah menganggap yang salah adalah tetap salah, tetapi thariqah muamalah yang berbeda. Muamalah saja yang berbeda. Kalau yang salah adalah ahlul bidah, maka kita menggunakan tahdir hajar. Tetapi yang salah adalah ahlu sunnah, maka dengan cara rifki wal dengan cara lemah lembut kita menegurnya, maaf pulan ini adalah salah. Para ulama udah biasa. Di antara mereka menyalahkan satu yang dianggap salah. Lihat. Siapa yang tidak tahu akan kedudukan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam ilmu dan dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi di dalam masalah fikih ada kesalahan. Dan para ulama membantah dan menjelaskan dari kurun ke kurun, dari zaman ke zaman. Dia menyebutkan dalam hadis, laya bulan ahadukum fil ma'idah ini. Janganlah salah seorang kamu kencing dalam air yang tergenang. Lalu ada pendapat Imam Ibn Hasan kalau seseorang menyimpan kencingnya di aqua ataupun di gelas ataupun di tempat tertentu lalu dia menuangkan air kencing itu ke air yang tergenang. Kata Imam Ibn Hasan tidak apa-apa. Sebab yang dilarang kalau kita kencing langsung. Gitu. Maka diingkari oleh para ulama. Ini saking bohiriahnya tidak memakai kias, padahal di sana ada kias aula. Bahkan Ibn Hazm mengatakan kalau berkurban tidak boleh dengan mata yang picakan. Kata Rasul, kalau kita berkurban tidak boleh dengan kambing yang matanya picak. Kata Ibnu Hazm, kalau kedua-duanya picak boleh. Kenapa? Sebab yang dilarang yang picak sebelah. Nah, maka para ulama tidak pernah mengatakan, wah ini tutupi karena ini saudara kita. Ini kesalahan tapi tutupi. Enggak. Al-Fatah wal-Fatah. Kesalahan adalah tetap kesalahan. Penyimpangan apabila dikatakan penyimpangan, penyimpangan. Maka ahli sunnah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar membantah kepada setiap yang menyimpang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ahli Sunnah dakwah salafiyah tidak menganggap ya, bahwa apa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai apa? Sebagai jalan untuk tapri kaum muslimin. Poin yang terakhir, mungkin ini bertambah sedikit. Ya. Poin yang terakhir yaitu apa? Atas piyah wa tarbiyah. Landasan yang keenam, ya, yang merupakan landasan dakwah salafi adalah tasbiyah wa tarbiyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan yang keenam ini saya ringkas sebagai berikut ya, dari poin yang ini. Jika kita memahami dua perkara, perkara yang pertama bahwa kebahagiaan yang akan dicapai oleh umat ini kejayaan yang akan dicapai oleh umat ini. Hanya dengan sebab bertauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada manhaj salafus saleh, beribadah, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sisi yang kedua kita memahami bahwa sesungguhnya keterpurukan umat ini Penyebab umat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan buih yang berada di atas air bah. Bagaikan makanan empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar. Di mana kaum muslimin menjadi lemah. Di mana kaum muslimin menjadi tertindas. Tidak ditakuti lagi oleh musuh Islam. Apa yang menyebabkan umat ini tertindas? Apa yang menyebabkan umat ini seperti ini? Maka tidak lain karena umat ini telah terjerumus kepada kesyirikan. Umat ini telah terjerumus kepada bid'ah. Umat ini adalah terjerumus kepada berbagai bentuk kemaksiatan. Maka tiada jalan untuk membangkitkan umat ini, untuk membangkitkan kejayaan umat ini kecuali apa? Dua kalimat yang sangat besar ini. Tarbiyatun nas bihadidin. Maka adalah mengajarkan umat dengan agama ini, membimbing umat dengan agama ini. Diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang sunnah, diajarkan tentang muamalah yang benar, diajarkan tentang akhlakul karimah agar umat ini betul-betul mengamalkan agamanya. Sebab dikatakan bahwa musuh-musuh Islam tahu kenapa umat Islam bisa mengalahkan Parsi, Kenapa Islam bisa mengalahkan Rom? Kenapa kaum muslimin bisa mengalahkan tentara solid pada waktu itu? Salah satunya karena umat ini komitmen kepada agamanya. Maka mereka tahu, musuh-musuh Islam tahu yang akan menyebabkan umat ini kalah. Disebabkan umat ini adalah banyak melakukan berbagai kemaksiatan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian berjual beli dengan inan berjual beli dengan sistem riba, berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, dalam bercocok tanam, dan dalam berternak meninggalkan dia di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan tidak akan diangkat kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama Allah. Maka yang dimaksud dengan tarbiyah ini adalah mendidik kaum muslimin sejak kecil. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala pendidikan Islam sejak kita mau nikah. Kalau kita akan menegakkan daulah Islam, menegakkan negara Islam, maka yang pertama dan utama mulai dari nikah. Seorang laki-laki memilih istri yang soleha, seorang wanita memilih calon yang soleh, yang soleh. Kenapa? Karena dari individu yang soleh, dari keluarga yang soleh, dari masyarakat yang soleh akan terjadi negara yang soleh. Oleh sebab itu para ulama mengatakan aqimu daulatal Islam fi numusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam jiwa-jiwa kalian, maka akan tegak di negara kalian. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala dalam poin ini. Tasbih. Apabila yang menyebabkan umat ini terpuruk adalah kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka umat ini mesti dibersihkan pemikirannya, akhlaknya, amalnya dari setiap perkara yang menyelisihi agama ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Maka dakwah salafiyah dalam poin yang keenam ini bukan dakwah dengan cara pemberontakan, bukan dakwah dengan cara kekerasan, tetapi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah dakwah dengan tarbiyah, tasfiyah menyampaikan hujah di tengah-tengah umat ini, menyampaikan argumentasi di tengah-tengah umat ini dan mengajarkan Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin dari sejak awal, dari sejak dini mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan solat kepada anak kita, mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan tentang hakikat Islam kepada anak kita dan sesungguhnya kalaulah kita memiliki waktu maka saya ingin menjelaskan dalam poin yang keenam ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan poin ini dan bagaimana para ulama salafus soleh merealisasikan poin yang keenam ini di dalam membina generasi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini yaitu tentang enam pilar landasan dakwah salafiyah dakwah ahli sunnah wal jamaah dan kita akan buka forum soal jawab dalam waktu yang kita miliki. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada Demikian sesi materi dari pembahasan Kitab 6 Pilar Dakwah Salafiyah ahli Sunnah wal Jamaah Yang disampaikan oleh Ustadz Abu Qatadah Hafirullah Ta'ala Dan selanjutnya kita akan simak sesi tanya jawab berikut ini Setelah kita memahami ilmu Tauhid agama yang benar, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu karena dahulu kami tidak memahami makna tauhid dan seluk-beluk kesyirikan? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Inna Allah yaqbalu taubata abdin ma lam yugargir Wafi ba'dil hadis malam tatlu syamsu min Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan mengampuni taubatnya seseorang selama belum sakratul maut. Sesungguhnya Allah Taala akan mengampuni dosa seseorang selama belum terbitnya matahari dari barat. Jadi seluruh dosa hatta syirik apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, maka kita akan diampuni. Allah Ta'ala berfirman, aqomus salata wa الصَّلَاةَ zakata fa ikhwanukum fid din Apabila mereka bertaubat, maksudnya dari kesyirikan, lalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka berarti apa? Saudara dengan kamu, itu saudara seiman, seislam. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa salafiyah merasa paling benar sendiri. Mohon penjelasannya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini kebenaran hanya yang ada pada Islam. Dan wajib bagi ahli sunnah untuk meyakini bahwa kebenaran apa yang ada di sisi ahli sunnah. Maka itu yang benar. Jadi perhatikan kaidahnya bahwa kaum muslimin wajib meyakini yang benar adalah setiap ada setiap yang ada pada Islam. Karena Allah Taala berfirman, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal." Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi setelah datang Islam, maka kita tidak memerlukan agama yang lain dan tidak menganggap lagi benar yang lain. Yang benar adalah Islam. Itu wajib. Dan yang kedua, selain ahli sunnah adalah batil. Selain ahli sunnah adalah menyimpang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah Muawiyah, Amr bin As, Anas bin Malik, Abu Umat Al-Bahili bersabda, "Satabtariku ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahidah." Kalau Muawiyah Al-Wahidah, "Ya Rasulullah, ma ana al-yawma wa ashabi." bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 terancam dengan api neraka, satu yang akan selamat. Siapa yang akan selamat? Mereka adalah ahlu sunnah. Tetapi kalau orang mengatakan yang benar apa yang saya katakan itu salah. Tetapi kalau ahli sunnah ataupun salafiyun mengatakan yang benar apa yang dikatakan salafus soleh ini betul. Sebab yang hak adalah makan alaihi salaful ummah. Al-haq makan alaihi salafus soleh. Yang benar apa yang dikatakan oleh salafus soleh. Tetapi kalau ada orang mengatakan yang benar apa yang dikatakan oleh saya atau dikatakan oleh anu anu itu salah. Tapi yang benar apa yang dikatakan oleh siapa? Salafus soleh. Ya. Maka apabila ada orang mengatakan, ya yang benar apa yang dikatakan oleh salafus saleh itu benar. Yang benar apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah itu adalah benar. Yang benar apa yang ada dalam Islam itu adalah benar. Tetapi orang tidak benar kalau mengatakan umpama ada orang yang ta'asub umpamanya setiap yang dikatakan Syekh bin Baz adalah benar. Setiap yang dikatakan Syekh Albani adalah benar. Setiap yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin adalah benar. Maka ini tidak ada orang yang menisbatkan kepada dakwah ini yang akan mengatakan ini. Ya, tidak ada yang akan mengatakan seperti ini. Sebab ya kalimat ini kalau dikatakan tidak boleh mengklaim benar, nanti hatta kaum muslimin jangan mengklaim bahwa kaum muslimin adalah apa paling paling benar. Maka ini tentunya nanti adalah terseret kepada hakikat kesesatan bahkan apa menyeret kepada hakikat apa kekafiran. Mohon jelasan Ustaz mengapa kita harus bangga dengan penyebutan salafi ketika ada orang yang bertanya tentang manhaj kita. Ya. Orang harus merasa nikmat ketika berada di atas kebenaran. Orang harus merasa nikmat ketika dia dianugerahi berada di atas petunjuk. Maka ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada salafus saleh dan menamakan diri dengan salafi lalu dia berbangga dengan penamaan ini maka seolah-olah dia berbangga dengan kebenaran yang dibawa oleh salafus saleh dia merasa bangga dengan hak yang telah didakwahkan oleh salafus saleh dia berbangga dengan Islam, dia berbangga dengan sunnah, dia berbangga dengan generasi yang pertama. Maka dia menisbatkan dengan kalimat salafi ini. Dan bukan berbangga dari sisi jiwa ataupun dirinya. Tetapi berbangga bahwasanya dia berada di atas hak. Bangga dengan manhaj salafus saleh bahwa tidak ada yang membuat bangga kecuali Islam. Tidak ada yang membuat bangga baginya kecuali sunnah. Tidak ada yang membuat bangga kepadanya kecuali dia berada di atas mana manhaj salafus soleh. Lalu dia berbangga. Sehingga Syaikhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan maka bukan sebuah aib bagi seseorang yang menisbatkan pada salafus soleh dan untuk berbangga dengannya. Bahkan dia wajib untuk penisbatan ini. Kesyirikan pada hari ini lebih dahsyat pada zaman sekarang dibanding dengan zaman Nabi dahulu. Mengapa Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu, tidak pada zaman sekarang. Mohon penjelasan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ketika kita memahami kenyataan ini, jadi memahami kenapa penyimpangan hari ini lebih dahsyat ketimbang penyimpangan dulu. Maka sesungguhnya di sini diambil dua hikmah dan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa yang mengekor itu golibnya suka lebih jauh daripada orang yang diikutinya. Kita lihat dalam dua hadis ya bahwa berselisihnya umat ini lebih besar ketimbang berselisihnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab umat ini mengekor kepada yang sebelumnya. Orang yang mengekor biasanya tambahannya suka lebih banyak ketimbang orang yang diikutinya. Ya, sebutkanlah bidan. Bidan. Kalau kita lihat bidan, umpamanya apa? Bidan mungkin dulu satu titik gitu. Lalu satu langkah, satu langkah, satu langkah semakin banyak sampai kepada derajat bidah. Ya, seperti umpamanya apa? asuruan. Awalnya mungkin bikin makanan saja. Lama kelamaan makanan ini jadi untuk nyirolok kidul kan ini semakin jauh gitu. Yang tadinya sekedar bid'ah maka bertambah menjadi apa? Syirik. Itu bid'ah dan itu hakikat maksiat akan bertambah. Hikmah yang kedua bahwa di sini antum mengambil hikmah yang sangat besar yaitu apa? Semakin jauh dari sinar maka akan semakin apa? Nampak kegelapan ini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, antumul yauma ala bayyinati mirabikum. Fatamuruna nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Sekarang kalian berada dalam penjelasan Rabbmu, kalian berada dalam cahaya. Maka kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa gitu. Atau dalam hadis yang lain wasata daharufikum sakrotan Lalu akan muncul pada kalian dua perkara. Yaitu apa kejahilan dan berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Maka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah taala. Maka di sini diambil satu pelajaran. Kalau antum dekat ke ulama, maka sinar akan lebih terang. Semakin jauh orang itu dari masjid ilmu maka akan semakin gelap. Jadi di sini orang mengambil hikmah yang sangat besar dari apa? Dari kisah yang tadi ataupun dari kenyataan-kenyataan yang yang tadi. Jadi semakin jauh silsilahnya maka akan semakin redup gitu. Semakin dekat maka kebaikan juga semakin apa? Semakin dekat. Maka ketika ada orang yang membunuh 99 orang dan disempurnakan menjadi 100 dengan membunuh seorang rohib, ketika dia akan bertaubat, apa yang ditausiakan oleh ulama itu? Latarji ila baladuk ila baladaki fa inna baladaki baladun su idhab ila baladin hadza wa kadza fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhu ma'ahu Ketika ada orang yang ingin bertaubat setelah membunuh 100 orang, maka kata orang alim itu, kalau kamu ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu. Negeri kamu negeri jelek, banyak pembunuhnya di sana. Kamu tidak akan bisa sabar untuk bertaubat. Kalau ingin bertaubat, pindah tuh ke sana ada orang-orang baik. Nah, menunjukkan apa? Bahwa di mana di situ ada cahaya, di mana di situ ada ilmu, di mana di situ ada kebaikan, maka kebaikan pun akan semakin besar. Semakin sedikit ahlu yang baiknya, maka akan semakin nampak kegelapannya. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kita. Tidak datang tahun kecuali lebih jelek dari yang sebelumnya. Kata apa? Abdullah bin Mas'ud bukan sedikitnya harta dan semakin pailitnya, tetapi semakin sedikitnya orang berilmu. Jadi kalau semakin sedikit orang berilmu, maka akan semakin dahsyat kesesatan di muka bumi ini. Ustadz, apabila kita ingin memahami salafi dengan sedetil mungkin, apakah harus masuk pesantren atau cukup dengan mengikuti kajian ataupun ataupun itu memiliki buku-buku Islam? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah pesantren ataupun bukannya itu adalah bukan satu apa? Bukan satu ukurannya. Ya. ya. Tolabul ilmi bisa di majelis ilmu, bisa di sebuah pesantren, markas, atau dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bahwa kaum muslimin wajib baginya adalah untuk menyempatkan dari sebagian hidupnya adalah untuk talabul ilmi. Di mana ilmu telah dikatakan oleh para ulama lebih butuh ketimbang makan dan minum. Lebih dibutuhkan ketimbang air dan matahari. Kalau manusia mati ketika tidak makan dan minum, kalau manusia itu mati kalau tidak ada air ataupun tidak cahaya, tidak ada cahaya matahari, maka ingat bahwa hati manusia akan mati kalau tidak ada cahaya ilmu. Maka kaum muslimin wajib diantara kita untuk menyempatkan mencari ilmu ini. Ya. Dan kaum muslimin darajat bertingkat-tingkat. Ada yang sengaja menjadi tolabul ilmi, menghususkan jiwanya untuk ilmu, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Ada di antara kita mungkin yang menjamak, yang mengumpulkan dua perkara, ia tolebul ilmi, ia pekerja. Mungkin mampu. Sebagian di antara kita ada yang menjadi sebagai pekerja, sibuk dengan urusan dunia, tapi masih mampu mencari ilmu seminggu sekali, seminggu dua kali, Bahkan di antara kita mungkin yang ada tidak mampu mendengarkan kecuali melalui kaset ataupun radio, ataupun mungkin televisi, ataupun mungkin buku. Yang jelas seorang mukmin tidak boleh tertinggal dengan apa? Dengan ilmu. Tetapi kalau kita ingin untuk merinci ataupun kita untuk memahami dengan sedalam-dalamnya, maka jelas ya bahwa seorang mukmin harus tafarrug bitalabul ilmi, artinya harus apa? menjadikan dirinya untuk mencari apa? Mencari ilmu. Tetapi ya bagi antum pahamilah global ilmu. Artinya secara globalnya, secara kuliatnya baru nanti juziatnya yaitu perinciannya, satuannya. Tetapi secara globalnya harus apa? Paham. Kesyirikan sejauh manakah yang bisa membuat pelakunya dianggap keluar dari Islam? Asyirku nau'an, syirik ada dua. Ada syirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik besar adalah menjadikan pelakunya adalah keluar dari Islam. Bagaimanakah yang termasuk syirkul akbar seperti an-nadaru li ghairillah, azabuhu li ghairillah, adu'a'u li ghairillah, berdoa kepada selain Allah taala. Ya berdoa kepada jin, meminta kepada jin, berdoa kepada penghuni kubur, ya. Bernazar, nadar. atau orang menyembelih. Kalau orang menyembelih pendekatan diri kepada umpamanya orang akan menanam padi, menyembelih ayam untuk dewi Sri, hukumnya musyrik, sirkul akbar. Umpamanya para nelayan pingin terjaga dari madorot dan malapetaka di laut lalu dia menyembeli seekor kambing ataupun seekor apa seekor kerbau diserahkan untuk apa Nyirorok kidul maka ini adalah termasuk nawakidul iman nawakidul islam yang membatalkan keislaman seseorang seseorang merasa takut dengan jin yang ada di tempat tertentu lalu dia membawa umpamanya apa ayam hitam untuk apa? Dipersembahkan bagi penghuni jin di tempat ini sebagai pendekatan kepadanya, korup kepadanya. Maka ini pun termasuk apa syirkul akbar, sirik besar yang bisa menyebabkan orang itu adalah keluar dari Islam. Beberapa contoh saja, tetapi semuanya adalah tergantung bagaimana dalilnya. Banyak alirannya masing-masing aliran mengaku di atas kebenaran dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi akidahnya kenapa berbeda-beda satu dengan yang lainnya? Saling merasa benar dan bagaimana Ustadz? Tadi dikatakan bahwa yang benar apa yang ada dalam agama ini apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Yang benar adalah apa yang telah ditempuh oleh salafus soleh. Apa yang telah ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka wajib kita pahami bahwa pokok-pokok kebenaran ini harus dikenali oleh kita. Harus dikenali oleh kita. Contoh dan ini mungkin sebagai penutup dari seluruh pertanyaan yang banyak ini yang saya tidak bisa untuk menjawabnya. Karena ini adalah beredar tentang masalah ini. Bagaimanakah kita untuk membedakan antara alul hak dengan alul batin? Maka pembeda kebenaran dengan kebatilan adalah bidilalatil kitab wa sunnah. Dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mawa pako Alkitab bahwa sunnah pahwal hak. Wa ma yukhalifu al wa sunnah fahuwa al Landasan yang pertama, setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah kebenaran yang wajib kita ikuti. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah batil. Maka dia adalah menyimpang. Walidhalika qala al-imamul arba'ah Ida sohal hadisu fahuwa madhabi. Qala ba'duhum al-haqu maqala Allahu wa maqala rasuluhu. Mereka mengatakan yang benar yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan hadis, setiap yang menyelisihinya maka dia adalah batil. Yang benar apa yang dikatakan Allah, yang benar apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan imam yang empat telah mengatakan itu. Yang kedua, untuk memisahkan benar dengan batil adalah ditinjau apakah ini dikatakan oleh salafus soleh Apakah ini ada sanadnya dari salafus soleh Apakah ini ada sengaja dari ahlu sunnah atau tidak? Karena Muhammad ibn Sirin dan para ulama setelahnya mengatakan al isnadu minadin. Ina hadal ilma dinun panduru aman ta'hudu dinakum. Mereka mengatakan sanad adalah bagian dari agama maka lihatlah agama kamu dari mana kamu mengambilnya. Sebab kebenaran beredar di sekitar mereka. Kebenaran berada di sekitar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka. Setiap yang menyelisih mereka adalah kebatilan. Setiap yang berbeda dengan mereka adalah kebatilan maka di antara orang yang mengklaim kebenaran hari ini tunjukkan sanadnya. Maka Muhammad Ibnu Sirin, Ibnu Mubarak dan yang lainnya mengatakan, karena nasulayas aluna anirijal Karena nasulayas aluna anirijal Yaitu sahabat. Dulu para sahabat tidak bertanya tentang rijal, tidak bertanya tentang orang yang menyampaikan agama. Li'anna sahabat aquluhum udul. Para sahabat semuanya adil mawaku atil fitan, tatkala terjadinya fitnah, keluarnya orang khawarij, keluarnya orang-orang qadariyah, keluarnya orang-orang murji'ah, keluarnya orang-orang rafidah. Fahum yaquluna bima bima bimasha. mereka mengatakan dengan apa yang mereka inginkan. Lalu kata Muhammad bin Sirin, "Fa idza qala qail qaul, fa idza qala qail." Maka jika berkata seorang di antara mereka, sammu rijalakum aw qalu rijalakum kalau mereka menisbatkan agama kalau mereka mengatakan agama tolong sebutkan sanadnya mana tolong sebutkan mana periwayatannya saya akan mengeceknya saya akan menelitinya dari mana perkataan ini maka Muhammad Ibn Sirin mengatakan, apabila datang dari ahli sunnah kami menerimanya dan apabila bukan dari ahli sunnah maka kami menolaknya. Kita buktikan umpamanya apakah Al-Qur'an makhluk atau Quran kalamullah? Apakah kita bertoleransi dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk? Tidak. Kenapa? Sebab telah dibuktikan dengan sejarah dialognya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab. Seorang imam Mu'tazilah. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Abi Du'ab. Wahai Ibnu Abi Du'ab. Pernahkah Abu Bakar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Umar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Utsman dan Ali mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah kamu mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui? Lalu dia pindah jawabannya, merubah jawabannya. Mereka mengetahuinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah mereka mengetahuinya lalu tidak meriwayatkan kepada kami sehingga tidak ada seorang pun di antara para sahabat, tidak ada di antara para tabiin, tidak ada di antara para tabiut tabiin yang mengatakan Quran makhluk. Mungkinkah mereka menyembunyikan kebenaran? Lalu terdiamlah Ibnu Abi Du'ab. Tidak bisa menjawab. Menunjukkan apa? Masalah agama yang kita mengklaim benar ataupun tidak, maka dibuktikan dengan periwayatan, dibuktikan dengan sanad. Barang siapa yang menisbatkan perbuatan, menisbatkan ucapan, menisbatkan keyakinan kepada Islam ini, asnid birrijal, asnid bistanad, asnid biddalil Ahli sunnah adalah rohabatu saudara. Salafiyun adalah rohabatu saudara. Lapang dadanya. Siapa yang menisbatkan satu keyakinan kepada agama ini, Siapa yang menisbatkan satu ucapan kepada agama ini? Siapa yang menisbatkan satu amalan kepada agama ini? Kita tanya, aina dalil, mana dalilnya, mana sanadnya, mana pendahulunya? Gampang. Kita tidak akan saling mengklaim, tapi mana sanadnya? Mana dalilnya? Kita tanya yang lainnya. Berkaitan dengan masalah yang lain umpamanya, berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah takdir, berkaitan dengan masalah adab kubur dan sebagainya kita tanya. Sebab Imam Ahmad telah mengatakan, "La taqulu qaulan ila qad sabaqa ahad." Janganlah wahai anakku Janganlah wahai murid-muridku untuk mengatakan satu perkataan kecuali ada pendahulu bagi kamu. Qala al-Imam Syafi'i al-ilmu khamsatun. Kata Imam Syafi'i ilmu ada lima. Selain dari yang lima itu adalah waswatu syaitan. Dia adalah bisikan syaitan. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Kitab, Al-Quran, As-Sunnatu Sahihah. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah kaum sahabat. Para sahabat ketika mereka iftirah, ketika mereka berbeda pendapat, maka ikutilah dari salah satu dengan ada dalam mereka. Jangan membuat yang lainnya. Dan yang kelima kata Imam Syafi'i, kiaskan kalau kamu berpendapat kepada yang lima ini. Artinya apa? Kalau mustahid hari ini melihat satu kenyataan, tidak didapatkan letter dalilnya dalam Quran ataupun di dalam hadis dan sebagainya, maka kiaskanlah kepada yang empat ini. Adakah kias kepada Al-Quran? Kalau ada, maka kita berkias kepada Al-Quran. Adakah kias kepada dalil sunnah? Maka kita kiaskan. Kalau kita mendapatkan permasalahan, para ulama dulu telah memberikan fatwa seperti ini, ambillah fatwa mereka. Kalau tidak ada, maka jangan kita mengatakan sesuatu as-sukut, as-sukut. Dia, ini adalah salafus soleh. Di dalam berdalil dalam kehidupan sehari hari Jadi bukan pengklaiman. Oleh sebab itu ahli sunnah tadi dikatakan ilmu hujah argumentasi dan tidak dikatakan ataupun tidak diajarkan taklid. Kenapa? Karena hujah. Argumentasi di tengah-tengah umat ini. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai kalimat yang terakhir saya sampaikan dalam kalimat yang mulia ini pertama sebagai peringatan kepada seluruh dai yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini bahwa setiap yang diajarkannya mesti ada sanadnya mesti ada pendahulunya dan yang kedua apabila orang telah betul-betul bermanhaj dengan manhaj salafus saleh dan telah meniti dakwah yang mulia ini insya Allah bahwa dia tidak akan membawakan satu pendapat di dalam agama ini yang tidak ada pendahulunya. Jadi seandainya ada perbedaan pada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, maka pertama tidak akan didapatkan perbedaan di dalam akidah. Yang kedua tidak akan didapatkan perbedaan di dalam manhaj walaupun akan didapatkan perbedaan di dalam masalah istihadiah yang berkaitan dengan istihadiah yang sifatnya istihadi. Tetapi bisa dipastikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah istihadiah insya Allah doa salafiyin tidak akan didapatkan yang mendatangkan ucapan yang nyeleneh. Ucapan yang nyeleneh artinya apa? Ucapan yang tidak ada pendahulunya mesti diucapkan oleh imam yang sebelumnya, oleh ulama yang sebelumnya. Kenapa? Sebab doa ahlu sunnah pun doa salafiyin di mana mereka itu apa mempelajari dengan melalui sana melalui periwayatan mereka tidak mendatangkan dari royunya tetapi mereka belajar dari lewat kitab ke kitab, dari riwayat ke riwayat, dari lisan ke lisan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kaidah yang sangat apa? yang sangat agung yang ditempuh oleh dakwah ahli sunnah, dakwah salafus saleh. Hadirin ikhwati iman, para ibu, para bapak dan seluruh pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali apa itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini yaitu tentang enam pilar dakwah salafiyah yang bisa dijelaskan dalam kesempatan yang mulia ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan apa yang benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang khilafnya setiap orang bisa untuk membantahnya dan menegakkan hujah kepada saya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap keburukan dan kita ditetapkan di dalam sunnah yang mulia ini. Rabbana la tuzikulubana qulubana ba'da idh hadaitana wa hablana lana karahma inna innaka Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adabana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh